Ya. Silahkan dibuka pada bab yang kelima yaitu bab doa ila syahadati alla ilaha illallah. Bab berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Bab ini berbicara tentang kewajiban mendakwahkan tauhid, kewajiban mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah yang satu saja dan mengingkari penyembahan kepada selainnya. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas dalil yang pertama di dalam bab ini yaitu pembahasan surat Yusuf ayat ke-108. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita akan masuk pembahasan dalil yang kedua yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Berkata penulis kitab Tauhid Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له dari Ibnu Abbas bisa dilihat dalil yang kedua pada bab yang kelima dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Muad bin Jabal ke negeri Yaman maka beliau bersabda kepadanya innaka ta'ti qauman min ahlil kitab sesungguhnya engkau wahai Muad akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah maka hendaklah yang pertama engkau dakwahkan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Wa fi riwayatin dan dalam riwayat yang lain ila ayyuhidullah. Yang pertama engkau ajak mereka adalah agar mereka mentauhidkan Allah. Fa inhum ata'uka lidzalik apabila mereka sudah menaatimu untuk mentauhidkan Allah fa'alimhum maka ajarkan mereka أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة bahwasannya Allah mewajibkan atas mereka solat lima waktu pada siang dan malamnya. Fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum. Kalau mereka sudah mentaatimu untuk melakukan solat, maka ajarkan kepada mereka anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim bahwasannya Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diserahkan kepada orang-orang fakir mereka fa inhum ata'uka lidzalik fa iyyaka wa karaima amwalihim kalau mereka sudah menaatimu untuk menunaikan zakat maka janganlah kamu ambil harta mereka yang paling berharga. Wattaqi da'watal madlum dan hati-hatilah terhadap doa orang yang dizolimi fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun karena tidak ada antara doanya tersebut dengan Allah sebuah hijab akhrajahu dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim baik inilah hadis yang akan kita bahas yang baru saja saya bacakan, saya baca dari teks Arabnya, kemudian saya terjemahkan, mungkin ada sedikit perbedaan penerjemahan dari buku yang dipegang oleh jamaah sekalian. Iya. Insya Allah kalau kita belajar sambil memegang buku panduannya, ini akan lebih membantu kita untuk memahami. Bahkan akan membantu kita untuk menghafal. Ya. Bahkan juga bisa membantu kita belajar bahasa Arab sekalian karena kita baca kemudian kita terjemahkan. Baik. Jadi di dalam hadis ini sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma sebagaimana diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim menceritakan kepada kita bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Muad bin Jabal ke negeri Yaman. Untuk apa jemaah sekalian diutus ke sana? Untuk berdakwah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sangat sibuk berdakwah di kota Madinah. nggak mungkin lagi beliau sendiri yang pergi berdakwah ke sana. Maka beliau mengutus para sahabatnya ke negeri-negeri sekitar Makkah dan Madinah untuk berdakwah. Disebutkan juga dalam riwayat yang lain, yang diutus ke Yaman itu ada tiga orang. Yang pertama Muadz bin Jabal, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Abu Musa al Ashari. Tetapi mereka dipencar masih di negeri Yaman namun dipencar di tiga tempat yang berbeda karena negeri Yaman itu kan luas iya jadi di sini terkandung pelajaran bagi kita bagaimana seorang pemimpin teladan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin beliau memperhatikan umatnya dan perhatian beliau yang paling besar terhadap umatnya adalah keselamatan mereka dari azab Allah. Ini jamaah sekalian pemimpin yang sejati. Pemimpin yang sejati. Yang perlu dia perhatikan kepada umatnya yang terpenting adalah keselamatan mereka, kesejahteraan mereka dari azab Allah. Benar, pemimpin itu juga wajib memenuhi apa namanya kebutuhan masyarakatnya berusaha membantu masyarakat dalam perkara duniawi dari segi makan mereka, kesehatan mereka, kebutuhan mereka sehari-hari itu penting. Bagi seorang pemimpin, dia punya kewajiban memperhatikan rakyatnya dalam perkara tersebut. Tetapi yang banyak dilupakan oleh kebanyakan para pemimpin adalah keselamatan masyarakatnya di akhirat kelak. Padahal itu yang lebih penting. Itu yang terpenting. Dan itulah fungsi seorang pemimpin yang paling penting dan yang pertama kali akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Makanya jemaah sekalian, kepemimpinan itu sesungguhnya sesuatu yang sangat berat. Kalau kita merasa diri kita belum memahami bagaimana memimpin yang seharusnya seperti yang Allah inginkan, jangan coba-coba menjadi pemimpin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita, "Innakum satahrisuna 'alal imamah wa satakunu nadamah yaumal qiyamah." Kamu akan berlomba-lomba dan tamak terhadap kepemimpinan, kekuasaan. Padahal kepemimpinan itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Iya, tetapi dikejar dan diperlombakan oleh sebagian orang padahal akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Jadi, ini yang perlu kita pahami dengan baik. Mudah-mudahan ada di antara kita yang menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang baik. Perhatikan seluruh kebutuhan masyarakat kita. Kebutuhan mereka yang paling penting adalah pendidikan agama. Agar mereka selamat dari azab Allah baik di dunia maupun di akhirat kelak. Maka inilah Rasulullah SAW memberikan teladan kepada kita. Kemudian jemaah sekalian, sebelum berangkat Nabi sallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat dulu kepada Muad, memberikan bimbingan agar beliau mengerti apa tugasnya. Ini juga teladan sebagai seorang pemimpin, bagaimana mengarahkan para pegawainya dan menegur mereka apabila melakukan kesalahan. Iya. Kemudian jemaah sekalian, ini juga menunjukkan kepada kita keutamaan berdakwah bahwasanya tugas berdakwah itu tugas mengajak manusia untuk menyembah Allah adalah tugas yang sangat mulia, pahalanya sangat besar. Sehingga Muadz ini rela meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba jemaah sekalian kalau kita misalkan diberi kesempatan bertemu dengan Rasulullah, mungkin kita nggak mau berpisah lagi. Nggak pingin berpisah. Tetapi Mu'ad radhiyallahu anhu karena mengejar satu keutamaan, beliau rela meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan meninggalkan Masjid Nabawi yang kalau solat di situ senilai seribu solat di masjid lain. Untuk pergi ke negeri Yaman untuk berdakwah di sana. Itu menunjukkan apa jemaah sekalian? Kita berdiam diri di Masjid Nabawi yang satu solatnya seperti seribu solat berdakwah lebih bagus berdakwah pahalanya bisa lebih besar. Iya. Apalagi jamaah sekalian, kalau orang mengikuti dakwah kita, mengikuti apa yang kita ajarkan, maka pahala kita akan berkembang. Jadi nggak statis pahalanya. Kalau sekali sholat masjid Nabawi dapat seribu ya sudah itu aja, nggak akan berkembang. Tapi kalau dakwah akan berkembang. Semakin banyak orang yang mengikuti ajaran kita, apa yang kita sampaikan, yaitu ayat Al-Quran, dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pahala kita semakin banyak, terus berkembang. Kalau dia ajarkan kepada anaknya, kita juga dapat bagian pahala. Anaknya mengajarkan kepada anaknya lagi, kita dapat bagian pahala. Terus, jadi walaupun kita mati sampai hari kiamat, bisa jadi kita masih dapat pahala. Ya, subhanallah, keutamaan berdakwah. Tetapi hati-hati jangan sampai yang kita dakwahkan malah justru mengajak orang melakukan satu hal yang sesat satu hal yang salah menurut syariat. Maka disitulah pentingnya menuntut ilmu sebelum berdakwah seperti yang sudah kita jelaskan di dalam pembahasan ayat sebelumnya. Baik. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Mu'ad, kamu akan mendatangi satu kaum ahli kitab. Nah ini yang kita bahas sebelumnya. Ilmu yang diperlukan oleh seorang dai adalah tiga macam ilmu. Salah satunya dia harus mengetahui siapa yang dihadapannya. Nah di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada beliau, yang kamu akan datang ini ahlul kitab. Siapa ahlul kitab itu jamaah sekalian? Yahudi dan Nasrani. Makanya beliau harus bersiap-siap untuk menghadapi mereka. Mereka ini bukan orang sembarangan, mereka punya ilmu. Karena mereka dikatakan ahlul kitab, sebab Allah menurunkan kitab Taurat dan Injil kepada mereka. Iya. Dan ini juga jamaah sekalian hadis yang menunjukkan kepada kita bahwa ahlul kitab itu kafir. Orang Yahudi dan Nasrani itu kafir. Makanya Rasulullah SAW mengutus Mu'ad kepada mereka untuk mengajak mereka masuk Islam. Iya. Walaupun mereka masih mengikuti ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa yang asli. Ketika mereka sudah mendengar Rasulullah, Nabi akhir zaman diutus, mereka harus masuk Islam. Ya. Apalagi mereka mengikuti uh, yang sudah dirubah-rubah oleh para pendeta. Ya, karena Allah tidak memberikan jaminan sebuah kitab untuk tidak terubah kecuali Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya. Hanya Al-Qur'an yang Allah berikan jaminan. Allah akan terus jaga masih seperti asli sampai hari kiamat. Makanya jemaah sekalian subhanallah kita lihat anak-anak kita, anak-anak kecil sudah banyak yang hafal Al-Quran bahkan sampai 30 juz. Tetapi tidak ada satupun yang mampu menghafal seperti menghafal Al-Quran kitab-kitab yang lainnya. Iya. Ini menunjukkan kepada kita ahlul kitab itu kafir sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabatnya untuk mengajak mereka masuk Islam karena di masa itu kebanyakan uh, penduduk Yaman adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Dan yang menyerang Ka'bah itu kan pasukan dari Yaman, pasukannya Abraha. Mereka itu orang-orang Nasrani. Iya. Pasukan bergajah yang disebutkan di dalam surat Al-Fil. Baik. Kemudian jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada Muad, apa yang pertama sekali harus dia sampaikan kepada mereka? Yang pertama sekali harus dia dakwahi untuk mereka Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hendaklah yang pertama engkau sampaikan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah, kalimat tauhid." Artinya masuk Islam. Dalam riwayat yang lain, ila ayyuhidullah, ajak mereka mentauhidkan Allah. Yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan mengingkari penyembahan kepada selain Allah. Kalimat la ilaha illallah memiliki dua rukun. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, penafikan yang terkandung dalam kalimat la ilaha artinya menafikan atau menganggap salah semua sesembahan selain Allah. Kemudian rukun yang kedua adalah al-itsbat atau penetapan yang terkandung dalam kalimat illallah. Artinya mengimani hanya Allah satu-satunya yang patut disembah. Sehingga makna la ilaha illallah adalah la ma'budah hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi Orang kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia sudah harus yakin. Tidak ada satupun yang patut disembah kecuali Allah tabaraka wa ta'ala yang satu saja. Karena hanya dia yang menciptakan kita, hanya dia yang memberikan rezeki kepada kita, hanya dia yang mencurahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, hanya dia yang menguasai alam ini, hanya dia yang mengatur alam ini, tidak ada satupun yang bersekutu bersamanya, maka sudah sepatutnya hanya dia saja yang kita sembah. Inilah jemaah sekalian, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kepada dai yang beliau utus ke negeri Yaman. Jadi kalau Nabi adalah dai yang diangkat oleh Allah, nah ini adalah dai yang diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga jemaah sekalian, di sini ada pelajaran penting sekali. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih memilih Muad? Karena Muad adalah sahabat senior dan sudah banyak belajar tentang Islam. Jadi beliau nggak pilih orang yang baru taubat kemarin, kemudian diutus keliling berdakwah ke sana kemari tidak. Itu malah bisa berbahaya. Karena dia belum tahu Islam dengan baik, dengan benar, malah dia bisa mendakwakan yang salah. Ya, mendakwakan yang salah itu artinya menyesatkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih sahabatnya yang sudah betul-betul memahami Islam dengan baik dan memiliki ilmu agama. Demikian pula beliau memilih Ali bin Abi Thalib dan sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Ini sahabat-sahabat senior Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah betul-betul memahami agama Islam dengan baik. Jadi, inilah dakwah yang paling utama, dakwah para sahabat, mendakwahkan tauhid, mengajak manusia menyembahnya kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah. Oleh karenanya jemaah sekalian, para ulama menjelaskan kalau ada seorang dai atau ada sekelompok orang yang berdakwah, kemudian mereka tidak memulai dengan tauhid atau mereka malah menyepelekan dakwah tauhid, walaupun mereka mengajak orang melakukan amal ibadah yang lain, tetapi tauhid tidak diajarkan atau hanya disepelekan. Sebaliknya juga tidak melarang kesyirikan, maka mereka sudah menyimpang dari cara berdakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Makanya Allah mengabarkan juga kepada kita dakwah seluruh para nabi dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibu tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, wahai kaumku sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut, yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah. Karena jemaah sekalian, percuma kita ngajak orang sholat, kalau dia masih melakukan syirik. Percuma kita ajak dia berzikir kalau dia masih melakukan syirik. Percuma kita ajak dia berakhlak mulia. Percuma kita ajak dia manajemen kalbu. Percuma kita ajak melakukan semua amal soleh kalau dia masih melakukan syirik. Kenapa jamaah sekalian? Karena seluruh amal ibadahnya akan batal, terhapus. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, "Lain asyrakta la yahbatanna amaluka." Kalau kamu melakukan syirik akan terhapus amalanmu. Jadi ini pentinglah pentingnya mendakwahkan tauhid terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka sudah mentaatimu untuk mentauhidkan Allah, barulah kamu ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka solat lima waktu dalam sehari dan semalam. Inilah kewajiban yang kedua setelah orang itu masuk Islam, kita ajarkan kepadanya solat lima waktu. Ini menunjukkan kepada kita jamaah sekalian kedudukan solat lima waktu yang sangat tinggi. Ya, kedudukan solat lima waktu yang sangat tinggi. Makanya jamaah sekalian tidak ada satu syariat yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terima langsung dari Allah selain solat lima waktu. Iya kan? Semuanya melalui perantara malaikat Jibril, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Tapi solat Allah langsung memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peristiwa yang dahsyat. Peristiwa Isra dan Mi'raj, peristiwa yang menjelaskan kepada kita keagungan dan kebesaran Allah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima langsung di atas langit yang ketujuh. Langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan beliau terima kewajiban sholat. Itu pun sudah dikorting-korting. Awalnya kan 50, Kemudian beliau berjumpa dengan Nabi Musa, Nabi Musa mengatakan umatmu nggak akan mampu. Minta dikurangi lagi, minta dikurang jadi 45. Terus kembali lagi bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Musa umatmu nggak akan mampu, minta dikurangi. Sampai akhirnya jadi lima waktu. Subhanallah. Ya. Ternyata masih berat juga. Ya. Kecuali bagi siapa yang Allah mudahkan. Makanya jamaah sekalian, itulah mengapa rahasianya kita selalu membaca ia Iyyaka na'budu, kemudian disusul dengan apa? Wa kena stain. Ya Allah, hanya kami kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kata para ulama, kenapa dua hal ini digandengkan? Karena kita nggak mungkin bisa beribadah kepada Allah tanpa pertolongannya. Jadi setelah ia kena budu, kita minta pertolongan kepada Allah agar bisa beribadah hanya kepadanya. Iya. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau mereka sudah menaatimu untuk melakukan solat, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah juga mewajibkan atas mereka zakat. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka dan diserahkan kepada orang-orang fakir mereka. Inilah jemaah sekalian, kewajiban kita yang berikutnya. Jadi setelah Nabi sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ibadah badan, yaitu solat, baru beliau sebutkan ibadah harta kita perlu harta kita disucikan, dibersihkan dengan zakat. Iya. Jadi pada hakikatnya zakat itu kotoran dari harta kita. Makanya Nabi Muhammad SAW dan keluarganya serta seluruh keturunannya sampai akhir zaman itu nggak boleh menerima zakat. Khusus ketentuan khusus bagi keluarga Nabi Muhammad SAW nggak boleh menerima zakat. Karena pada hakikatnya itu kotoran kita untuk dibersihkan. Iya diambil dari orang-orang kaya dan diserahkan kepada orang-orang fakir mereka. Jadi hadis ini juga menunjukkan kepada kita zakat itu diserahkan kepada orang fakir di sekitar kita. Jangan dulu kirim ke orang fakir di luar daerah kita. Kecuali mereka sudah tercukupi baru boleh ke luar daerah kita. Karena di sini kata Nabi SAW diambil dari orang kaya mereka, diserahkan kepada orang fakir mereka. Artinya di kalangan mereka, jangan orang fakir di tempat lain. Kecuali memang mereka sudah nggak butuh, baru boleh diekspor ke tempat lain. Sama dengan kurban juga begitu. Kita sembelih hewan kurban, utamakan kaum fakir yang ada di sekitar kita. Dan juga disunahkan kita makan walau sedikit. Kemudian sisanya boleh kita hadiahkan, walaupun kepada orang kaya, kita hadiahkan. Kemudian kita sedekahkan kepada orang-orang fakir. Iya. Yeah. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau mereka sudah menaatimu untuk membayar zakat, maka jangan kamu ambil harta mereka yang paling berharga. Maksudnya seperti zakat hewan ternak, ya hewan ternak itu kan ada zakatnya. Jangan ambil hewan yang paling bagus, yang paling dia senangi. Kalau yang perempuannya mungkin yang paling banyak susunya, jangan ambil yang itu. Yang jantan, yang paling gagah, yang apa namanya paling sehat, yang paling kuat, jangan ambil yang itu. Tetapi jangan pula ambil yang sakit-sakitan, yang kurus, ambil yang pertengahan. Kecuali dia sendiri yang mau, silahkan ambil yang terbaik, itu tidak masalah. Ya. Jadi ini termasuk keadilan Islam. Kemudian di akhir hadis Rasulullah SAW mengingatkan kita, hati-hati kamu dengan doanya orang yang dizolimi. Karena tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara doa orang yang dizolimi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, walaupun dia kafir. Kalau dia dizolimi, kemudian dia berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan. Jadi, hati-hati. Orang yang dizolimi itu, kalau dia mendoakan kejelekan kepada kita, maka Allah akan mengabulkannya, kita akan ditimpa kejelekan. Iya. Walhamdulillah jamaah sekalian, inilah pelajaran-pelajaran ringkas yang bisa kita petik dari hadis ini. Kesimpulannya hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan dan kewajiban mendakwahkan ajaran Islam ini bukan saja kewajiban tetapi dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya maka hendaklah kita berusaha meneladani dan mencontoh nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan dan mendakwahkan ilmu yang sudah kita ketahui dan kita amalkan. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, mungkin ada tanya jawab, saya persilahkan. Silakan yang mau mempertanyakan dari yang belum dipahami. silakan. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan Ustaz, eh lafaz la ilaha illallah itu merupakan eh, bagian dari penafian dan penisbatan. Yang saya mau tanyakan, apakah juga ada dalil yang mengatakan bahwa dalam setiap doa kita juga bisa diiringi dengan apa istilahnya penafian dan penisbatan kepada Allah. Maksudnya dalam rangkaian dalam rangkaian doa, doa disertakan dalam, kalimat la ilaha illallah. Tidak hanya la ilaha illallah maksudnya penafian dan penisbatan dalam bentuk kata lain gitu apakah ada yang seperti itu saya saya pernah mendengar bahwa dalam setiap doa itu sebaiknya kita juga selain uh, eh, melafazkan uh, eh, asma wa sifat juga uh, sebaiknya juga menafikan dan menisbatkan uh, apa yang dinafikan dan apa yang dinisbatkan untuk Allah itu. Jadi menyebutkan sifat-sifat Allah yang dinafikan dan dinisbatkan. Iya. Iya. Apakah ada tuntunannya? Maksud saya, apakah ada tuntunannya dan apakah itu merupakan salah satu dari rukun untuk ya. kita berdoa? Iya. Baik. Secara umum, kita sangat-sangat dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifatnya. Nama-nama dan sifat-sifatnya yang terkadang nama-nama itu dan sifat-sifat itu terkandung penetapan sifat-sifat yang baik bagi Allah Subhanahu wa taala dan juga terkandung penafikan sifat-sifat yang uh, tidak sepatutnya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi bukan syarat itu harus terkumpul bersama. Bukan syarat dan uh, saya juga belum tahu apakah ada dalil yang menunjukkan apabila terkumpul bersama maka itu lebih afdal. Dalil-dalil yang ada hanyalah secara umum. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah maka berdoalah dengannya iya dan tidak dipersyaratkan atau tidak juga lebih afdol harus terkumpul nama-nama atau sifat-sifat yang di situ mengandung penafikan dan penetapan walaupun sesungguhnya setiap nama Allah setiap nama Allah itu bisa juga bermakna penafikan dan penetapan contohnya nama Allah As-Sami' Kita katakan ketika kita berdoa, innaka antas sami'ud du'a. Ya, itu bagus. Kita sertakan dalam doa kita. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mendengarkan doa. Itu sudah terkandung makna penetapan Allah memiliki sifat pendengaran dan juga berarti menafikan Allah tidak eh, tidak punya sifat tidak mendengar. Iya kan? Sudah terkandung dua-duanya di situ sebetulnya. Iya. Allah yang Maha Penyayang. Allah yang Maha Penyayang. Ya. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma ya arhamar rahimin. Ya Allah yang paling penyayang. Ya. Maka itu sudah terkandung sifat penetapan kasih sayang bagi Allah dan menafikan sifat tidak menyayangi. Maksudnya tidak menyayangi orang-orang yang beriman. Ya kan? Setiap penetapan sifat pasti mengandung penafikan. Penafikan sifat sebaliknya. Ya. Kan? Setiap penetapan sifat yang baik maka bermakna penafikan sifat sebaliknya. Ya. Kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala bernama Al-Basir yang Maha melihat. Berarti menafikan sifat tidak melihat. Tidak ada sifat itu bagi Allah. Allah Maha melihat. Ya. Jadi pada hakikatnya setiap Eh, nama-nama uh, dan sifat-sifat Allah dalam penetapannya terkandung penafikan sifat yang sebaliknya. Iya. Dan juga ada sebuah lapas doa. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Iya. Nah, itu juga uh, termasuk di dalamnya doa kandungan makna la ilaha illallah. Ya. Ini juga lafaz yang sangat bagus terkandung padanya penafikan dan penetapan. Ya, ini salah satu lafaz doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya bertawasul Tawasul yang benar, tawasul yang sesuai syariat. Bertawasul dengan nama-nama dan sifat Allah. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah. La ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad antaghfirali. Ya, misalkan. Jadi kita baca dulu pujian-pujian kepada Allah baru kita terakhir baru minta. Ya. Ampunilah aku. Ya. Jadi itu adalah cara yang baik dan sangat apa namanya dianjurkan dalam berdoa dan akan menjadi sebab doa kita dikabulkan karena itulah yang Allah perintahkan. Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengannya. Barangkali demikian, wallahu alam. Masih ada kesempatan, silahkan mau mempertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan ini Pak, kalau sholat itu sujudnya itu lama. Kan motor itu subhanallah tiga kali itu masih lama itu kalau minta ya Allah ampunlah dosa kami boleh enggak itu? Baik. Assalamualaikum Ya. Pertama, sujud yang lama dengan mengulang-ulang doa sujud walaupun lebih dari tiga kali itu dibolehkan. Tidak ada masalah. Berapapun semampu kita. Tidak ada batasan. Hanya saja kata para ulama, tiga kali jumlah minimal yang paling afdol. Artinya lebih banyak justru lebih bagus. Jangan sampai kurang dari tiga kali. Kalau satu kali, jumlah minimal sahnya sujud kita. Karena itu batas minimal tumak nina Kalau dia nggak baca apapun, kurang dari satu kali berarti nggak tumak nina Kalau nggak tumak nina nggak sah, nggak sah solat kita. Karena tumak nina itu adalah syar apa namanya rukun solat. Iya. Yeah. Jadi tidak masalah kita baca doa itu berulang-ulang. Dan itu sudah termasuk doa yang paling bagus yang kita baca dalam sujud kita. Subhana Rabbiyal A'la dan seterusnya. Kita baca ulang-ulang. Iya. Dan juga boleh bagi kita menambah doa yang lain. Ya. Yang paling bagus doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud ataupun doa-doa yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, boleh. Bahkan sangat dianjurkan. Bahkan sangat dianjurkan. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun, fa'akfirud doa." Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saat yang paling dekat seorang hamba dengan Allah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa. Jadi itu memang sangat dianjurkan. Ya, perbanyaklah doa ketika sujud. Makanya rugi kalau orang baru banyak berdoa setelah habis sholat. Rugi itu. Ya. Seharusnya ketika sholat banyak berdoa di dua tempat. Pertama ketika sujud, sujud mana saja, tidak khusus sujud terakhir. Tidak ada dalil mengkhususkan sujud terakhir, sujud mana saja, semuanya. Kemudian sebelum salam setelah tasyahud. Sebelum salam setelah tasyahud kita perbanyak doa di situ. Ini dua tempat yang paling bagus untuk berdoa. Ya. Apalagi kita padukan dengan apa namanya waktu terbaik. Seperti apa? Sepertiga malam yang terakhir. Ini tiga keadaan waktu yang paling bagus untuk berdoa. Sepertiga malam yang terakhir, yaitu waktu sahur menjelang subuh, ketika sujud, dan sebelum salam, setelah tasyahud. Iya. Kalau berduanya sehabis sholat, ya rugi. Walaupun nggak terlarang, boleh saja berdoa setelah sholat. Tapi yang paling afdal di dalam sholat. Setelah sholat itu berzikir. Iya. Jadi barangkali demikian Pak. Wallahu alam. Ini tambahan itu, Ustaz. Tadi yang pertanyaan tambahan doa dengan bahasa kita. Dengan bahasa kita. Sebaiknya dijauhi. Sebaiknya dijauhi lebih bagus, lebih afdol kita baca doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kalaupun kita belum mampu menghafal, maka usahakan dengan lapas Arab, itu kan gampang dengan bahasa Arab. Robbi gufirli, sudah. Ya. Kenapa harus dengan bahasa Indonesia? Ya. Rabbi gufirli, ya Allah ampunilah aku. Atau astagfirullah, itu aja. Ya. Kenapa dengan bahasa Indonesia? Kalau kita bisa dengan lapas yang lebih baik. Astagfirullah. Kecuali orang yang baru masuk Islam, mungkin nggak bisa bahasa Arab sama sekali, ya mau apa lagi? Sementara dia butuh berdoa, ya silakan saja. Ya, karena dia butuh untuk berdoa. Tapi kalau kita mampu, sebaiknya dihindari. Astaghfirullah. Dan doa yang paling baca, yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah SAW adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Itu sudah mencakup semua kebaikan. Semua hajat kita sudah ada di situ ya.